Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan dan saya hormati, menjelang hari raya seperti sekarang kan banyak banyak orang-orang berlomba dalam kebaikan seperti memberi infak, sedekah maupun zakat. Baik berupa uang maupun bingkisan. Bagaimana kalau yang memberi kita itu karyawan atau pekerja dari bank sebuah bank konvensional Bu ya? bagaimana pemberian itu Bu ya, bagi kita. Baik. Yang lain. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya sederhana. Jika kita mendapatkan hadiah dari orang yang hartanya haram tapi juga punya harta yang halal, dia adalah kerjanya nyopet. Mungkin Semoga yang dengar suara ini adalah copet yang bakal tobat maksud. Mungkin seorang pelacur dengan mm, uang zina. Tapi sisi lain juga punya kebun, punya sawah, punya toko, bercampur antara halal dan haram. Bagaimana hukum pemberian dari mereka itu hukumnya adalah syubhat. Tidak bisa dikatakan sebagai halal murni, tidak bisa dikatakan sebagai haram murni. Karena mungkin yang nyampe kepada kita adalah dari kebunnya. Mungkin juga dari hasil pelacurannya. Maka hukumnya adalah subhat. Dan sebaiknya tidak usah diterima yang demikian itu. Termasuk bagi orang yang urusan dengan riba. Kalau memang pekerjaannya hanya itu saja. Gak ada lain hasilnya dari itu saja. Maka ini sebetulnya seruan kepada bagi siapapun yang masih berada di dalam kubang keharuman seperti itu dalam dunia riba di bank bencana tadi yang saya silahkan bank berantakan itu bank ri yang ada ribanya maka hendaknya anda segera hijrah biarpun mungkin hijrah anda akan terwujud setelah seminggu lagi atau sebulan lagi atau tahun depan tapi hendaknya semua niat karena di situ ada riba jelas ada riba dan itu haram mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala Nah, jika kita mendapatkan pemberian dari orang yang berurusan dengan riba, ya, kalau dia masih punya harta yang lain, dan dia tidak mengatakan ini bukan dari riba diam-diam tiba-tiba ngasih kepada anda maka hukumnya subhat kecuali lalu dia mengatakan Alhamdulillah hari ini bunga apa keuntungan saya lebih besar nih dari riba murni saya bagi-bagi buat ente ini haram kita nerimanya kalau sudah jelas pasti semacam itu tapi kalau dia diam-diam maka tidak bisa dikatakan haram tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang halal kalaupun anda terima bukan sebuah dosa karena subhat tidak bisa dikatakan haram tapi tidak bisa dikatakan halal karena apa? mungkin dari hartanya yang halal mungkin dari hartanya yang riba ini maka jika demikian kalau kita nerima tidak dosa tapi tetap sebaiknya kita menghindar dari hal-hal yang demikian itu baik itu hukumnya akan tapi kadang kita perlu menjaga perasaan seseorang dan sebagainya mungkin dia adalah orang yang pengen benar, pengen baik dunianya haram semuanya hartanya haram semuanya baik ini bagaimana ini anggap saja naudzubillah sebab ada orang yang ada ada ada benih-benih hidayah itu tampak di dalam dirinya mungkin dia adalah seorang naudzubillah tadi yang katakan pelacur kemudian apa namanya e, perampok atau anggap saja orang yang urusan dengan riba semuanya dari riba dunia hartanya tiba-tiba di bulan Ramadan tergerak untuk melakukan kebaikan memberikan hadiah kepada anda bagaimana anda menjaga hatinya atau bagaimana kalau ditolak mungkin tambah jauh dari kebenaran kalau anda ambil ambillah tapi bukan untuk dirimu sendiri ambil agar terangnya hatinya belum punya kesempatan ambil sebab kalau ditolak mungkin tambah sakit hatinya tambah jauh dari kebenaran Alhamdulillah masih mau dekat-dekat mungkin setelah itu kita nantikan nasihati mungkin kita mengambil hadiah darinya sebab hadiah itu biasanya adalah penyambung hati bukan semata-mata hadiah itu merendahkan hadiah tanda cinta ini adalah rumus mahabbah rumus cinta saya ini adalah tanda cintaku kepada anda sebagai tetangga baik ini hari rezeki Alhamdulillah tahun ini saya dapat keuntungan di bunga di bank nggak ngerti dia haram ini ini, ini. aduh haram jangan anda sok sofroladim Allah Allah Allah Allah nggak usah begitu baik diterima dulu karena ini adalah bukan dari baik ibu makasih Masya Allah semoga kita mendapatkan bimbingan terus dari Allah jauhkan dari macam doain doa yang baik disimpan harta itu tapi bukan untuk anda makan gunakan untuk sesuatu yang hina nanti apakah itu selokan dan sebagainya tanpa semangatan dia karena ini kita masa pendekatan tapi jangan menikmati yang demikian anda ambil menjaga hatinya anda bisa gunakan untuk membuat WC umum selokan, tempat-tempat kotor dan sebagainya bukan untuk anda nikmati untuk menjaga hatinya nah ini ini seperti itu caranya tidak ada perlunya kita dengan barang haram nggak ada perlunya Kalaupun untuk menjaga perasaan, ya menjaga perasaan orang tersebut. Dan kita pun kadang-kadang mendapatkan sesuatu seperti itu. Tidak mungkin kita tolak. Akan tapi tidak mungkin dimakan oleh santri-santri. Enggak. Santri tidak boleh makan yang demikian. Anak-anak tidak boleh makan makanan yang kotor, yang haram. Ini. Cuman kadang menjaga hati, namanya nasihat, kebaikan. Menggugah kebaikan seseorang.